الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم اما بعد Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup damai, rukun, berdampingan dengan penganut agama lain selain Islam. Dengan catatan mereka tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kaum muslimin, mengusir kita dari tempat tinggal kita. Hal itu seperti terungkap di dalam firman Allah di surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik berlaku adil hidup rukun hidup berdampingan Selama mereka tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Meski begitu, di surat Ali Imran ayat 118, Allah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan Allah dengan terang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman la tattakhidhu bitonatan min dunikum janganlah kamu menjadikan orang di luar kamu menjadi orang kepercayaan kamu la ya'lunakum khobala, mereka tidak henti-henti menyusahkan kamu memadaratkan kamu Waduma anitum, Mereka inginnya umat Islam itu susah, miskin, terbelakang, tertindas. Qad badatil bagdo umin afwahihim. Telah nampak kebencian mereka terhadap Islam dan muslimin itu dari omongan mereka. Dari tulisan mereka. Dari gambar dan karikatur mereka dari sikap dan perilaku mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Malah Allah mengingatkan kita bahwa kebencian mereka terhadap Islam dan muslimin khususnya di kalangan Islamophobia, orang-orang yang membenci Islam, kebencian yang ada di dalam hati mereka itu lebih besar daripada apa yang terungkap, yang terekspresikan di dalam ucapan, tulisan, gambar, dan perilaku mereka. Kalau ayat ini kita hubungkan dengan sebuah kasus yang menghebohkan, bahkan menyulut emosi dan amarah kaum muslimin di berbagai belahan dunia, bahkan telah menimbulkan tindakan-tindakan anarkis yakni pembuatan karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan yang bermula dari seorang penulis Denmark bernama Cory Blotiken ia menulis buku berjudul Al-Quran dan Kehidupan Muhammad. Tentu saja karena yang menulisnya seorang non-muslim, tujuannya, nawaitunya bukan dalam rangka mau mensosialisasikan Al-Quran, memperkenalkan peri kehidupan Nabi Muhammad SAW, tetapi menyoroti Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad itu dari sudut pandang negatif. Dia meminta tiga orang seniman untuk membuat ilustrasi pada bukunya itu yang mengekspresikan pandangan dan pikiran si penulis itu terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dengan tema Muhammad a Sign atau The Face of Muhammad, wajah Muhammad. Ketiga seniman itu ternyata menolak untuk membuat gambar dalam buku itu karena khawatir akan memicu amarah kaum muslimin. Si Kori Blotiken ini kemudian meminta bantuan sebuah surat kabar terkemuka di Denmark, yaitu surat kabar Julen Fosten. Dan pemimpin surat kabar ini merespon keinginan si Kori Blotiken ini dengan mengundang 40 orang seniman, kartunis dan karikaturis untuk membuat tampilan wajah Nabi Muhammad tersebut. Hasilnya 12 yang dianggap terbaik menurut standar mereka kemudian dipublikasikan di dalam edisi khusus surat kabar Julen Posten itu tanggal 30 September 2005 dan dilampirkan dalam buku karya si Cory Blotiken yang terbit tanggal 24 Januari 2006 buku setebal 272 halaman Ternyata gambar atau karikatur yang dibuat itu tentu saja menyulut emosi kaum muslimin di Denmark. Mereka melakukan protes ke, ke pihak surat kabar, penerbit, dan pemerintah Denmark. Tapi karena tidak ditanggapi, malah beberapa minggu kemudian, ke-12 gambar kartun Nabi itu dimuat dalam surat kabar-surat kabar terkemuka di beberapa negara Eropa seperti surat kabar Franz Sawyer di Prancis, surat kabar Die Welt di Jerman, surat kabar Las Tampa di Italia, surat kabar El Periodico di Spanyol, dan majalah Magzinet di Norwegia, serta yang lainnya. Bahkan kemudian masuk ke dunia maya, ke internet. Dan inilah yang kemudian menyulut emosi dan amarah kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Bagaimana umat Islam tidak marah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dihormati, dimuliakan, bahkan diposisikan oleh umat Islam pada posisi kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hadis digambarkan berwajah bersih, bersinar, bahkan menurut sahabat Malik bin Al-Huwairith di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan wakana rokikon rofikon. Nabi Muhammad itu orangnya lemah lembut, murah senyum, orangnya ramah. Ini digambarkan dengan wajah menakutkan. Jambang dengan janggut disatukan berbentuk sarang tawon dengan mata belotot. Kemudian alis pun tebal sekali di kening, di dahi tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tapi kepala digambar seperti sebuah bom dengan sumbu yang mau meledak Seolah mengekspresikan bahwa peristiwa-peristiwa peledakan bom yang terjadi itu adalah merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dalam karikatur lain, digambarkan ada lima orang wanita memakai kerudung dengan mulut dibentuk seperti bulan sabit karena menurut tuduhan mereka Gusti Allah itu adalah dewa bulan seperti terungkap di dalam buku The Islamic Invasion yang ditulis oleh Robert Murray dari Amerika Allah itu adalah dewa bulan makanya katanya umat Islam di masjidnya, di benderanya selalu pakai lambang bulan sabit sebagai gambaran ekspresi dari dewa bulan. Sementara mata perempuan itu berbentuk bintang Daud, lambang Zionis. Kemudian ada puisi yang dalam bahasa Inggrisnya berbunyi Prophet, you are crazy block keeping woman under yoke. Nabi kamu adalah orang gila menyembunyikan wanita di balik cadar. Karikatur lain menggambarkan Nabi Muhammad katanya berdiri di pintu surga dengan kedua tangan terentang. Di depannya antri kalau menurut kita para syuhada orang yang mati syahid tapi menurut karikaturisnya itu adalah pelaku bom bunuh diri karena punggungnya masih mengepul asap. Lalu katanya Nabi Muhammad mengatakan, "Stop, stop. We have run out of virgins." Stop, stop katanya. Anda tidak bisa masuk surga karena kami sudah kehabisan stok bidadari di surga. Gambar-gambar seperti itulah yang ditampilkan. Bahkan terakhir ada seorang menteri dari Italia yang memakai kaos dengan gambar kartun Nabi Muhammad tadi. Tentu saja dalih mereka adalah kebebasan berekspresi, freedom of speech yang katanya diakui di dalam piagam PBB, di dalam Universal Declaration of Human Rights. Padahal kita semua tahu bahwa kebebasan itu ada batasannya. Karena di samping manusia sendiri punya keterbatasan, di luar diri kita masih ada manusia lain. Bukankah dulu juga umat Kristen pernah marah ketika John Lennon menyatakan bahwa dirinya dengan grup The Beatles-nya lebih terkenal daripada Yesus. Umat Kristen marah dengan pernyataan itu. Ketika Madonna, seorang artis bintang film Amerika, tampil bugil di dadanya tergantung kalung bergantel salib, umat Kristen juga marah karena merasa dilecehkan. Bahkan menurut situs The Guardian, sebuah surat kabar di Inggris, April 2003, Sebenarnya surat kabar Julian Fosten pernah diminta oleh seorang karikaturis Denmark bernama Christopher Ziller untuk memuat gambar karikatur Nabi Isa alaihissalam. Tetapi pemimpin surat kabar Julian Fosten menolak untuk memuat karikatur dan kartun Nabi Isa atau Yesus tersebut karena dianggap bersifat provokatif dan dikhawatirkan akan menyulut amarah kaum Kristen. Padahal menurut si Christopher Giller, kartun Nabi Isa itu sudah diperlihatkan kepada para pastor dan pendeta di Denmark dan semua tidak ada yang keberatan karena dinilai lucu. Di kita juga ketika penyanyi Iwan Fals merilis lagu berjudul Manusia Setengah Dewa, umat Hindu Bali protes dan marah karena lirik dari lagu itu dianggap melecehkan salah satu dewa yang dihormati dalam agama Hindu Bali. Para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia pun sempat emosi dan marah ketika kaum liberalis di Indonesia menggugat otentisitas atau keaslian Al-Quranul Karim. Hal sebenarnya yang wajar sesuatu yang normal, manusiawi ketika umat Islam keyakinannya sesuatu yang dianggap sakral kemudian dihinakan, dilecehkan. Tapi kalau kembali kepada ayat Al-Qur'an tadi, peristiwa tersebut sebenarnya bagi kita semakin menambah keyakinan akan kebenaran firman Allah yang tadi. Menambah semakin panjang daftar bukti kebencian kaum Islamophobia terhadap Islam dan muslimin. Sudah terlalu banyak sebenarnya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kebencian mereka. Sekedar contoh saja, misalnya pernyataan pendeta Suradi bin Abraham yang konon tadinya seorang muslim tapi kemudian berpindah agama alias murtad kemudian jadi pendeta di dalam kasetnya dia mengatakan bahwa Tuhan umat Islam adalah Hajar Aswad. Buktinya katanya semua orang Islam dimanapun mereka berada, solatnya semua menghadap ke Hajar Aswad. Jadi Tuhan umat Islam bukanlah Allah melainkan Hajar Aswad. Dia juga mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah melainkan bisikan setan. Dia juga mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia celaka, bukan manusia selamat. Buktinya katanya Nabi Muhammad masih minta didoakan kepada umatnya melalui doa sholawat. Atau pernyataan misalnya orang dekat Presiden Bush, pendeta Pat Robertson. Pada tanggal 18 bulan September 2002, di dalam sebuah acara talk show di Fox News, TV Fox News di Amerika. Dia menyatakan, I think Muhammad was a killer. A will I fanatic. A robber and a brigand. Saya pikir katanya Nabi Muhammad itu adalah seorang pembunuh. Dia seorang fanatik bermata buas. Dia adalah seorang perampok dan penyamun. Pernyataan-pernyataan seperti itu banyak kita dapatkan. Bahkan ketika kita membaca bagaimana proses Nabi menerima wahyu, itu ada beberapa cara wahyu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, melalui mimpi. Kedua, Jibril, malaikat Jibril datang langsung kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dalam wujud asli sebagai malaikat Jibril atau kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu dalam wujud sebagai manusia dan yang paling berat menurut Nabi adalah wahyu turun dalam bentuk suara lonceng itulah yang sering membuat Nabi keringetan tubuhnya gemetar karena berat menerima proses penerimaan wahyu itu oleh Robert Murray di dalam bukunya Islamic Invasion disebutkan bahwa cerita Nabi Muhammad menerima wahyu dengan suara lonceng, kemudian keringetan dan gemetaran itu hanya bualan, hanya omong kosong Muhammad. Padahal sebenarnya waktu itu Muhammad sedang keserupan Sedang kambuh penyakit epilepsinya penyakit ayannya. Kalimat-kalimat seperti ini tentu saja diarahkan untuk menghinakan Islam, menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut seorang pemikir Prancis Eric Gover, sebenarnya masyarakat barat setelah masuk masa renesan abad 15 selama 10 abad ada dalam penindasan raja-raja yang didukung oleh gereja. Kemudian mereka menapikan agama. menapikan Tuhan. menapikan ajaran moral. Hal-hal yang bersifat sakral mereka kecilkan. Yang kemudian kita kenal dengan ajaran nihilisme atau sekularisme. di mana agama tidak boleh dibawa-bawa ke wilayah publik. Agama hanya urusan pribadi dengan Allah maka masyarakat barat pada akhirnya kehilangan pedoman hidup. Mereka tidak memiliki lagi sebuah sistem nilai yang memandu kehidupan mereka. Mereka kehilangan role type, kehilangan uswatun hasanah. Siapa yang dijadikan apa tuntunan contoh yang baik di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini? Karena para nabi oleh mereka sudah dikecilkan. Sementara Nabi Isa alaihissalam oleh mereka diposisikan sebagai anak Tuhan. Yang tentu saja akan sangat sulit untuk bisa ditiru. Karena posisi yang sangat berbeda. Sementara umat Islam di samping memiliki Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman untuk memecahkan persoalan, umat Islam masih memiliki role type, masih memiliki uswatun hasanah yang semuanya terkumpul pada diri dan pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut si Eric Goper sebenarnya masyarakat barat hasud, iri terhadap umat Islam sehingga mereka berusaha bagaimana menjelek-jelekan Nabi Muhammad dengan sebuah target masyarakat barat tidak tertarik untuk mempelajari Islam apalagi menjadi seorang muslim tetapi justru dengan dijelek-jelekan itu Malah masyarakat barat menjadi penasaran ingin mengetahui apa hakikat dari ajaran Islam itu sendiri. Dan insya Allah Nabi Muhammad adalah seperti yang sudah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Nabi Muhammad itu seorang uswah hasanah yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, betapapun dihina oleh banyak pihak, tidak akan kemudian berubah menjadi manusia yang hina. Makanya di dalam Al-Quran ada istilah dillah, ada istilah zullah. Kalau yang disebut dillah, orang dihina karena memang kelakuannya pantas untuk dihina. Orangnya suka mencuri, suka merampok, memperkosa orang, membunuh orang, kerjanya mabuk. Lalu dihina orang, ya wajar karena memang ia melakukan hal-hal yang menghinakan dirinya. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia dengan akhlak mulia. Betapapun banyaknya orang yang menghinakan, beliau tidak akan jatuh menjadi manusia yang hina. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi itu semakin menyadarkan kita, menguatkan keyakinan kita akan isyarat-isyarat yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita. Barakallahu fiikum. Nahmadullah Rabbil Rahim. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah At-tahiyat akhir Setelah doa tasyahud itu Baik dalam solat wajib ataupun solat sunat Ada peluang dan kesempatan kita untuk berdoa dan menurut para ulama itu termasuk saat besar harapan doa kita diijabah. Nabi diantaranya mengajarkan kepada kita untuk membaca doa sebelum salam pada atahiyat akhir supaya berlindung diri dari empat hal. Dan beliau mengajarkan doa itu yang termaktub di dalam kitab sohiburi. Allahumma inni bika min adabi jahannam atau min adabi nar wa min adabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini menurut gramatika bahasa Arab disebutnya susunan tadalli dari mulai yang berat kemudian menurun kepada yang lebih ringan. Disebut yang lebih berat, paling berat yaitu siksa neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksa neraka jahanam. Baru turun waming adabil kubri dari siksaan kubur. Karena logikanya seseorang tidak akan lepas dari siksa neraka kalau tidak bisa membebaskan diri dari azab kubur. Dan azab kubur tidak akan bisa lepas kalau kita tidak bisa melepaskan diri min fitnatil mahya. Godaan, cobaan, mahya. Sewaktu masih muda. Wal mamat. Dan cobaan, godaan setelah usia tua. Ada juga yang mengartikan godaan, cobaan ketika hidup dan sudah mati. Tapi saya kira kalau orang sudah mati tidak ada lagi godaan. Sudah selesai. Makanya sebagian ulama mengartikan fitnatil mahya wal mamat adalah godaan, cobaan, ujian ketika kita masih berusia muda wal mamat dan cobaan ujian ketika kita sudah tua. Dan godaan-cobaan pada usia muda dan tua juga tidak akan bisa terbebas kalau kita tidak bisa membentengi diri min fitnatil masihid dajjal. Dari godaan al-masih yang berkeliling, berputar-putar, ad-dajjal yakni dajjal. Dajjal di dalam pengertian yang diberikan oleh Nabi ternyata bukan hanya satu pengertian. Ada dajjal dalam arti mereka yang mengaku mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi menyatakan wa huwa fikum, dajjal itu akan muncul di tengah kamu. Cirinya fa innahu yabda'u fayaqulu, ia akan nampak dari omongannya. Dia akan ngomong anak nabiyun, aku adalah nabi wala nabiyya ba'di padahal tidak ada lagi nabi sesudahku jadi artinya kalau ada orang mendakwakan dirinya mengaku dirinya sebagai nabi itu dajjal ada juga dajjal dalam hadis itu adalah makhluk yang ber, e, makhluk misterius yang konon akan muncul menjelang hari kiamah tapi saya kira itu tidak perlu dicari tidak perlu ditunggu dan ada dajjal dalam pengertian yang ketiga yang termaktub di dalam doa yang tadi wa min fitnatil masihid dajjal menurut para ulama dajjal di sini adalah merupakan karakteristik dari godaan setan yang membalik-balikan pandangan manusia sesuatu yang baik dinilai buruk sesuatu yang buruk dipandang baik itu adalah kerjaan setan disebut dajjal. Orang misalnya rajin beribadah, taat kepada agama, dituduh orang itu fanatik, ekstrim, fundamentalis, kolot, kuno. Tapi orang yang mudahin, orang yang longgar terhadap agama, sholatnya juga mau-mau enggak-enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Hal-hal yang haram dilanggar maka dianggap itu manusia toleran, manusia moderat, orang yang berpikiran maju. Nah, ini sudah dirubah pandangan. Sesuatu yang haram dianggap baik, dianggap up to date, dianggap modern. Tetapi sesuatu yang menurut ajaran Islam baik, benar, malah dianggap kuno, kolot, ketinggalan zaman. Selain itu juga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang pendek sebelum salam sama bersifat ta'ud Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung diri kepadamu minal ma'tham dari banyak dosa wal maghrom dan banyak hutang ada sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa Rasulullah anda berlindung diri dari banyak hutang? Rasulullah menjawab, orang kalau banyak hutang terbuka peluang untuk berbuat dosa. Idza hadatsa kadzdzaba. Apabila ngomong campur bohong, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila janji banyak ingkar. Orang yang gede hutang setiap kali ditagih janjinya itu tidak pernah tepat. Besok, lusa, besok, lusa. Kemudian dicampur dengan bohong. Terbuka. Dalam skala negara juga sama ketika sebuah bangsa hutangnya gede, maka kemandirian, kemerdekaan bangsa tersebut juga menjadi tergade. Tidak bisa berdiri tegak di hadapan e, mereka yang memberikan utang itu. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan untuk membaca sebelum salam enam hal yang kita mintakan perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lalu disambung Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami dari banyak dosa wal maghromi dan besar hutang. Mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kealpaan dan dosa kita serta dosa ibu bapa kita. Allahumma rabbana innana dhalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم wasyauqu ila liqaika fi ghairi darra'i mudirrah wala fitnatin mudillah Allahumma izal Islam wal muslimin Allahumma izal Islam wal muslimin Allahumma adillah syirka wal musyrikin Allahumma adillah syirka wal musyrikin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Allahumma innaka tasma'u kalami وترى مكاني وتعلم سر وعلانيتي نسألك الإجابة يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله